Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan kasih orang tua iban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan di halaman 37 tentang mu'rabat ya. Isim-isim yang bisa di Arab. Al-mu'rabatu قال المصنف فصل المعربات قسمان قسم يعرب بحركات وقسم يعرب بالحروف فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع, وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض, يخفض بالفتحة wal fi'lul mudhari wal mu'talul akhiri yujazamu bi bihadzfil akhiri berkata penulis ya Ibnu Ibnu Ajurro Masan Haji ya fasal atau bab al mu'rabat ya mu'rab ya isim-isim yang mu'rab itu terbagi dua ya kismun yu'rabu bil harakat yaitu yang pertama yang bisa uh, diirab dengan harokat dan uh, yang bi bagian yang bisa diirab dengan huruf. Falladhi yu'rabu bil harakati arbatu anwa'in. Maka yang dapat diirab dengan harakat itu ada empat jenis. Yang pertama alis ismul mufrad, isim mufrad wa jam'ut taksir, jama' taksir wa jam'ul mu'anas salimu, jama' mu'anas salim wal fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un dan fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Wa kullaha turfa'u damati dan semuanya itu marfu dengan doma wa tunsabu bil fathah mansub dengan fathah wa tufadu bil kasrati majrur dengan kasrah wa tuzamu bis sukuni dan majzum dengan sukun. Wa kharaja an dzalika salasatu asya'a dan keluar dari uh, dari pembahasan di atas itu tiga macam yaitu jamul muannas salim yunso bil kasrah. Ya. Adapun jama muannas salim itu mansubnya dengan kasrah ya bukan fathah. Wal ismul ladzi la yansarifu yufadu bil fathah dan isim yang tidak bisa ditanwin itu majrur dengan fathah ya bukan kasrah. Wal fi'lul mudhari'u al-mu'talul akhiri yujzamu bihazfil akhiri. Dan fi'l mudhari mu'tal akhir itu mazum dengan dihapusnya huruf akhir atau huruf ilatnya bukan dengan ya bukan dengan uh, sukun ya bukan dengan sukun. Kalau yang normal sukun. Asyarhu penjelasan هذا الفصل ya li khassa fihi al-musannif jami'a ma taqaddama fi babi al Pembahasan ini ya untuk mengkhususkan ya penulis khususkan ya, dari pembahasan yang telah lalu pada bab tanda-tanda i'rab. Faqala al-mu'rabatu kismani. Ya, maka ya di, beliau ya Ibnu Ajurum berkata al-mu'rabatu kismani. Isim-isim yang mu'rab itu terbagi menjadi dua. Kismun yu'rabu bil harakati ya. Bagian pertama itu isim mu'rab dengan harokat yaitu dengan tandanya domah, fathah, kasrah dan sukun. Dan jenis kedua itu kismun yu'rabu bil hurufi yaitu yang bisa di dengan tanda huruf ya. Contohnya al-wawu al-alif, al-ya dan nun. Wa al-musannifu ya bi mu'rabati bil harakati li'annaha al-aslu. Ya penulis memulai dengan menyebutkan ya isim-isim yang mu'rab dengan harokat li'annaha al-aslu karena itu adalah asalnya. Sini ada tabel al-mu'rabatu bil harokati. Ya, di situ isim-isim yang mu'rab dengan harokat. Yang pertama ada alis mufrad. Kalau dia munsharifun ya fi halati raf'in fi halati raf'i dalam keadaan rafa tanda ya tanda i'rabnya adalah dhamma Fi halatin nasbi dalam keadaan mansub tandanya fathah. Fi fi halatil jarri dalam keadaan jar tandanya kasro. Adapun isim ya isim mufrad ghairu munsharif ya yang tidak bisa ditanwin saat marfu ya dia domah saat mansub dia fathah dan uh, saat uh, dia majrur ya di sana fathah juga ya tapi warnanya hitam Ya itu diberi warna hitam karena sedikit berbeda untuk membedakan antara yang atas. Contoh isim mufrad yang goyro munsorif tidak bisa ditanwin misalkan masa jida. Ya. Saat rofa dia masa jidu dengan doma. Saat mansub dia masa jida. Namun saat jer juga dibaca masa jida. Ya. Fi masa jida. Ya. Fi masa jidan. Eh, fi masa jida. Afon. Yang kedua jamu taksir. Jika munsharif bisa ditanwin saat rofa domah saat nasab fathah, saat majrur kasroh seperti biasa. Adapun ketika dia ghairu munsharif ya saat marfu dia dhammah, saat nasab dia fathah dan saat jer dia fathah. Contohnya uh, dana niro misalnya, dana niro. So, contohnya dana niro saat dia jer ya fi dana niro dia fathah tandanya Ya untuk contoh isim mufrad yang tidak bisa ditanwin tadi bukan masa jida karena masa jida itu jama taksir. Contohnya misalkan Ibrahim ya. Nama ya, nama asing. Ibrahim saat marfu dia domah Ibrahimu saat dia mansub Ibrahima fathah. Adapun saat jer juga Ibrahima tandanya fathah. Sanjama taksir tadi contohnya masa masa jidu ya. Saat marfu masa jidu, saat nasab dia masa jida, saat majrur juga masa jida. Yang ketiga yang sedikit berbeda itu jam ulmaa nasi salim ya. Ketika dia rofa itu tandanya domah misalkan mu'minatun perempuan-perempuan beriman. Ketika mansub dia kasroh. Ya, makanya di warna hitam karena umumnya saat nasub dia itu fathah. Tidak dibaca mu'minatan, tidak ada, tapi saat mansub untuk jama muannas salim mu'minatin ya, dibaca dengan kasroh. Saat majrur juga sama dibaca dengan kasroh mu'minatin. Yang keempat al-fi'lul mudhari ketika sahih maka saat rofa dia domah, ya misalnya yaktubu saat mansub dia fathah yaktuba ya saat jazam dia sukun lam yaktub misalnya ketika fi'il fi'il mudhari mu'tal akhir ya maka ketika domah, eh ketika rofa tandanya domah semisal contoh ya rodo ya ya rodo misalnya ya rodo domah muqaddarah sebenarnya domah muqaddarah saat nasab fathah yardo ya yardo ya fathah muqaddara. Adapun ketika majzum ya dihaful akhir lam yardo Ya. Lam yardo dihafu dihapus alif uh, huruf ilat alif di belakangnya. Semisal contoh yang lain ya da'u ya. Saat rafa ya da'u ya ada wawunya di belakang huruf ilat. Saat mansub misalnya lan yad'uwa ya lan ya yad'uwa saat jazam dihapus huruf akhirnya lam ya yad'u ya lam ya yad'u ya demikian semoga bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh